Yang selanjutnya raf'ul fi'li al mudari Merafakan fi'l mudari yurfa'u al-fi'lu al mudariu Iza lam tusbikhu tunas bin Fi'l mudari itu dirafakan apabila amil nasab tidak mendahuluinya. Maksudnya di antara keadaan yang menjadikan fi'il mudhari itu dibaca rofa apabila fi'il mudhari itu tidak didahului oleh amil nasab. Wala ada tujazmin. Dan juga apabila fi'il mudhari itu tidak didahului oleh amil jazm. Ingat ya fi'il irobnya cuma tiga. Kalau tidak dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, atau dalam keadaan jazm. Sekarang kalau ada fi'il mudhari, tidak kemasukan amil nasab, dan juga tidak kemasukan amil jazm, maka dipastikan fi'il mudhari itu berada dalam keadaan rofa mislu qawli mislu qaulillahi taala seperti perkataan Allah taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fal fi'lani na'mudu nasta'inu kullun minhuma mudhari'un marfu'un maka dua fi'il ini yaitu fi'il na'budu dan nasta'inu setiap salah satu dari keduanya itu adalah fi'il mudhari'un dia adalah fi'il mudhari marfu'un yang dia berada dalam keadaan rofa. Karena jelas na'mudu sama nasta'inu itu tidak didahului oleh amil nasab dan tidak didahului oleh amil jazm. Ya, na'budu sebelumnya yang ada iyyaka sebagai maf'ul binya yang didahulukan. Nasta'inu juga sebelumnya ada domir iyaka sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, maka dipastikan dia dalam keadaan rofa. Li'annahuma lam yusbaqo bi adati nasbin au jazmin. Dikarenakan kedua fiil tadi yaitu na'budu sama nasta'inu tidak didahului dengan amil nasab atau amil jazm. Sehingga ketika fiil mudhari kosong dari amil nasab dan amil jazm maka fi'il mudhari itu dalam keadaan rofa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at sahabatun famatarat hatta sala as-saqfu wa kana min jaridin nakhli. Dari hadisnya Abu Sa'id pernah suatu hari sahabat yaitu mendung itu datang. Fama torot, kemudian mendung itu turun menjadi hujan. Maksudnya setelah itu hujan. Hatta sala asakofu Sehingga apa sakof tadi? Berjalan air hujan itu berjalan di atap Ya, mengalir di atap. Wa kana min jaridin nakhli. Adalah atap dari Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit atau dari daun dari pohon kurma. Ya, itu atapnya. Itu dibuat dari daun pelepah kurma. masih sholatu maka kemudian sholat itu ditegakkan. Maksudnya Nabi dan para sahabat mulai sholat. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i watin. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat di antara eh, atau sujud di antara air dan tanah. Jadi karena air itu masuk membasahi masjid Nabi, sehingga tempat sujud Nabi itu basah karena genangan air. Ya, karena air yang masuk ke dalam masjid tersebut karena dari daun kurma pelep apanya? E, atapnya. Hatta ra'aitu ini fi jabhatihi. Sampai saya melihat asar yaitu bekas dari tanah itu lengket di kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bekasnya ya terikut dari bekas tanah yang karena basah itu Nabi sujud di atasnya itu terikut sampai di kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal fi'lu yasjudu maka syahidnya dari pembahasan hadis di atas tadi hadis Sahih riwayat Bukhari maka fi'il yasjudu marfu'un dia itu dalam keadaan rofa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu dan tanda rofaknya itu dengan doma yang zohiro, doma yang tampak. Ya, bukan doma mukodar. Paham? Yasjudu jelas dalam keadaan rofa. Karena apa? Yasjudu sebelumnya tidak ada amil nasob dan juga tidak ada amil jazm. Maka pasti dia dalam keadaan rofa. Di sini tanda rofanya dengan doma karena fiilnya doma zohiro karena fiilnya adalah sohihul akhir. Ya, karena termasuk dari fiil sohihul akhir. Wa mislu qawlihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang mereka itu beriman terhadap perkara-perkara gaib wa yuqimuna sholata dan mereka itu mengerjakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun. Mereka itu infakkan. Mereka sedekahkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga. Fal af'alu yu'minuna yukimuna yunfikuna. Maka fi'il-fi'il yu'minuna, yukimuna dan yunfikuna kulluha marfu'atun semuanya ini dalam keadaan rofa. Wa alamatu rofi subutun nuni. Tanda rofaknya itu dengan subutun nun. Li'annaha minal af'ali al-khomsati. Dikarenakan dia dar, termasuk dari golongan af'alul khomsah. Walam tusbaq bi'adati nasbin wala adati jazmin. Dan fi'il-fi'il tadi itu tidak didahului dengan amil nasab dan juga tidak didahului dengan amil jazm. Ya. yuk minuna sebelumnya tidak ada amil nasab dan amil jazm. Yuqimuna sebelumnya tidak ada nasab, amil nasab dan tidak ada amil jazm. Yunfikuna juga sama. Sehingga dia dipastikan dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan sebutun nun karena termasuk dari golongan af'alul khomsa. Catatan kakinya lihat nomor dua. As-sawabu annaha itu sama al-amsalu al-khamsa. Ini ada penamaan yang lainnya. Tapi menurut musonif di sini yang benar dia itu dinamakan dengan al-amsalu al-khamsa, bukan af'alul khamsa. Tapi amsal, contoh-contoh yang lima, permisalan-permisalan yang lima. Tapi yang ma'ruf di buku-buku nahu itu dinamakan dengan af'alul khamsa. Maka tidak mengapa kalau ada yang menamakan dia amsalul khamsa, tidak mengapa kalau dinamakan af'alul khomsa juga tidak mengapa. Ini fi'il mudhari dalam keadaan rafa. sekarang poinnya yang ini poin rincian buat memahami fi'il mudori. Fi'il mudori. Perhatikan ya, i'rab dari fi'il mudhari yang dalam keadaan rofa. Tadi disebutkan kalau fi'il mudhari nanti kosong dari amil jazam atau amil nasab, maka dia dalam keadaan rofa. Tanda rofanya sekarang yang kita bahas. Ketika dia kosong dari amil nasab dan amil jazam, pertama tanda rofanya itu dengan domma. Ini sudah ma'ruf. Apabila fiilnya nanti, kapan dengan dhamma? Kalau fiilnya nanti sohihul akhir. Kalau fiilnya sohihul akhir, huruf sohihnya, huruf terakhirnya adalah huruf sohih, bukan huruf illah. Dan juga bukan golongan dari afalul khomsah. Maka nanti tanda i'rabnya, tanda rafanya dengan dhamma. Contoh seperti yukrimu, yadribu, yakotulu. Ini jelas. Faham? Ini ringkasannya ya. Yang kedua dengan doma mukodar, Dia dengan doma namun mukodar ditakdirkan ada. Bukan doma zohiro, Tapi domanya mukodar. Kapan? Apabila fiilnya nanti mu'tal akhir. Fiil mudhari'nya diakhiri dengan salah satu dari harfu illah. Maka tanda rofaknya kalau dalam keadaan rofak dengan dhamma muqaddar. Seperti yad'u, yas'a. Paham? Itu termasuk fi'il mudhari yang dalam keadaan rofa namun tanda rofanya domma muqaddar bukan domma zahirah. Itu tanda rofa yang kedua. Tanda rofa yang ketiga menetapkan nun, subutun nun. Itu kalau fiilnya nanti af'alul khomsa. Ya, fiil-fiil yang bersambung dengan alif husna, alif alif husnain, alif musanna, wawul jamaah atau ya muannas mukhatabah. Kalau fiil bersambung dengan salah satu dari tiga itu, maka tanda rofaknya dengan subutun nun. Yang keempat, mabni di atas sukun. Ya. Mabniun ala sukuni tanda rofaknya itu dimabnikan dengan sukun. Hukumnya mabni. Ya. Ketika dia tidak kemasukan tanda jazm dan tanda nasab, fi'il mudhari dimabnikan di atas sukun. Kapan? Apabila bersambung dengan nun niswa. Ya. Seperti contoh yalbisna. Ya, contoh yalbisna mabni di atas sukun aslinya su, namun karena bersambung dengan nun niswa ya maka fi'il mudhari'nya dimabnikan di atas sukun yang kelima mabni alal fathi fi'il mudhari mabni di atas fathah kapan apabila bersambung dengan nun taukid jadi kalau misalkan fi'il mudhari tidak kemasukan amil nasab, tidak kemasukan amil jazm, namun dia bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari ini mabniun alal fathi. Baik nun taukid yang khafifah, yang ringan, atau nun taukid yang sakila yang berat. Hukumnya sama seperti yadriban atau yadribanna mabni alal fathi diingat ini ketentuan i'rabnya untuk fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nasab atau tidak kemasukan amil jazm. Ya, jadi yadribanna kalau kita ambil contoh yadribanna ya. Itu kan tidak ada amil akab, tidak ada amil jazm. Itu cara i'rabnya nanti jangan fi'lu mudhari'un marfu'un bitajarrudihi anin nasibi wal jazm, jangan itu. Tapi nanti i'rabnya fi'lu mudhari'un mabniun 'alal fathi. Paham? Dia mabni di atas fathah litisalihi bin nunit taukili. Karena dia bersambung dengan nun taukid. Ya, karena dia bersambung dengan nun taukid. Sekarang kita bahas tentang fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan waw. Ini termasuk koeda ya yang perlu diperhatikan. Mudori mu'tal akhir dengan waw. fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf waw. Huruf ilahnya waw. Fil mudhari kalau diakhiri dengan huruf illa waw. Ini poin permasalahan kita. Fil mudhari diakhiri dengan huruf illa waw. Ketika bersambung dengan domir jama, domir jama goib ya, untuk laki-laki, berarti domirnya hum. Lapatnya itu sama ketika fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf wawu bersambung dengan domir jama goib untuk perempuan. Takdirnya hunna. lafaznya sama. Seperti hum yada'una. Hunna yada'una. Sama lafadznya. Hum yada'una. Mereka banyak laki-laki telah menyeru. Hunna yada'una. Mereka banyak wanita apa sedang menyeru atau akan menyeru. Paham? Jadi fi'il mudhari yang diakhiri dengan harfu illah wau, ketika bersambung dengan domir jamak goib untuk muzakkar yang hum dan ketika dia bersambung dengan domir jamak goib untuk muannas yaitu hunna lafadznya satu yang membedakan nanti korina Korinahnya menunjukkan laki-laki ataukah menunjukkan perempuan. Adapun cara membacanya sama. Hum yada'una, hunna yada yada'una. Padahal harusnya kalau dia sohiyul akhir, pasti beda. Yak tubuna sama yak tubna. Ya. tubuna mereka banyak laki-laki. yak tubna mereka banyak wanita. Berbeda. Tapi karena dia adalah mu'tal akhir dengan waw, dapatnya sama. Dan ini bisa dikiaskan semua. Namun yang menjadi permasalahannya sekarang perhatikan. Adapun waw pada jamak laki-laki, waw di situ i'rabnya sebagai fa'il. Waw jamaah. Om. Wawnya di situ adalah sebagai fa'ilnya. Adapun nunnya nanti sebagai tanda rofaknya ya. Sebutun nunnya karena fi'il mudhari mu'tal akhir bersambung dengan af'alul khamsah. Mafhum? Jadi yada'una hum yada'una wal wawu fa'ilun. Wawu di situ sebagai fa'il. Bukan wawu harful illah. Kenapa? Dan wawu yang huruf il, wawu huruf illahnya dibuang. Kenapa? Karena aslinya adalah yada'una. Yada'una itu aslinya yaf'uluna. Wawu yang di doma itu harful illah. Dibuang. Maka tinggallah wawu jamaknya, waw fa'ilnya. Maka menjadi yad'una. Paham? Jadi kalau laki-laki, paham? Kalau dia laki-laki, wau jamaahnya wau wawnya di situ itu sebagai fa'il. Kalau untuk domir jama goib wau Wawnya di situ sebagai fa'il. Adapun wau pada jamak perempuan, jamak muannas Lafadznya kan yada'una juga. Dia adalah huruf illah. Dan tidak ada yang dibuang. Ya, tidak ada yang dibuang di sini. Paham? Jadi yada'una hunna yada'una wawunya di situ adalah harful illah. Ya. Nunnya adalah nun niswa sebagai fa'il yang menunjukkan takdirnya nanti hunna. Paham? Jadi lafadznya sama namun kedudukan waw itu berbeda. Ya, lafadznya sama namun kedudukan wawnya berbe berbeda. Hum yada'una, mereka banyak laki-laki sedang atau akan menyeru. Hunna yada'una. Mereka banyak wanita sedang atau akan menyeru. Lafaz sama. Namun kalau dibongkar, diperiksa satu persatu, yada'una dari kata hum yada'una, wawnya di situ adalah fa'il. Mana waw harfu illah? Dibuang. Mahum? Adapun waw pada hunna yada'una, wawnya di situ adalah huruf illah. Bukan waw jamak fa'il bukan. Nunnya di situ adalah nun niswa sebagai fa fa'ilnya. Dan itu bisa dikiaskan untuk semua fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan waw. Lafat dia ketika jama goib muzakkar sama lafat dia ketika jama goib mu'annas itu lafatnya pasti satu. Namun yang membedakannya itu dari waw wawnya. Kalau jama muzakkar wawnya sebagai fa'il, kalau jama muannas wawnya di situ adalah harful illa. Baik ya. Anda cukupkan Pertuan besoknya nanti Anda sambung satu pembahasan lagi tentang mu'tal akhir dengan ya. Dia masih ada satu poin lagi. Setelah itu baru kita masuk ke Al-ismu an-nakiratu wal ma'rifatu. Isim nakiro dan isim ma'rifat. Ya. Poinnya nanti pada isim nakiro dan isim ma'rifat. Tapi ya, Anda cukupkan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu